maupun dalam hadis Nabi. Beberapa hari belakangan ada isu yang tampaknya cukup meresahkan umat. Meskipun sebenarnya isu ini sudah berlangsung lama, tapi mencuat belakangan ini karena didukung oleh dalam tanda petik penelitian-penelitian tentang hal itu yaitu isu yang menyebutkan bahwa 80% masjid-masjid di Indonesia itu kiblatnya salah ini seperti kita lihat dalam koran hari Jumat yang lalu. <clears throat> Ya. Ini cukup meresahkan umat. Meskipun sebenarnya mungkin 10 tahun yang lalu juga ada orang yang mempersalahkan, mempermasalahkan hal ini. Di lingkungan tempat kami tinggal di Ciputat misalnya, itu ada dua kasus. Yang pertama, saya pernah datang ke sebuah masjid di pinggir Situ Gintung di Ciputat. Ketika kami masuk, itu sajadah pemimaman itu sudah dimencengkan ke kanan miring <clears throat> Pengurus masjid kami tanya, ini mengapa sajadah kok dimiringkan ke kanan? Dia menjawab, ini Pak, ada dosen dari IAIN yang mengatakan bahwa sembahyang kami di masjid ini tidak pas ke arah Ka'bah. Baik, kami diam saja. Kemudian kami bertanya, kepada pengurus masjid. Setelah kamu mensengkan ke kanan, apakah kamu yakin bahwa sembahyang kamu itu pas menghadap ke Ka'bah? Dia diam saja. Dua kali saya tanya lagi. Setelah dimencengkan ke kanan, apakah kamu yakin bahwa sembahyang kamu itu pas menghadap ke Ka'bah? bisa jawab lagi. Akhirnya saya yang menjawab. Kamu bisa yakin bahwa sembahyang kamu pas menghadap Ka'bah. Kalau sebelum sembahyang kamu pergi ke Mekah dulu dengan membawa tambang, paku dan martil. Kamu paku, ceplok, ceplok, ceplok, ceplok di Mekah, di Ka'bah sana, kamu ikut tambang, lari ke Ciputat itu gintung. Tarik benang kenceng, baru untuk pas. Tapi sebelum kamu sembahyang, kamu sudah mati di bulan ya. Ada lagi masih dekat situ gintung juga. Pengurus masjid datang ke rumah kami cerita bahwa di masjidnya ini ribut pengurus pak. Mengapa? Karena kata sebagian masjid ini kiblatnya nggak menghadap ke Ka'bah. Lalu mau ngapain? Diusulkan, dia mengusulkan supaya masjid ini dirobohkan. Bangun yang baru lagi. Masya Allah ini kalau kemarin berita itu betul 80% kiblatnya salah. Kiblatnya salah. Ya. Ini bisa runyam betul itu. Berarti sembahyang kita nggak sah selama ini. Ya. Bagaimana sih sebenarnya ajaran agama Islam itu? tentang masalah kiblat ini kami mencoba dulu sudah saya jawab 10 tahun yang lalu atau mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu muncul lagi sekarang teliti lagi dalam kitab-kitab ternyata apa yang kami sampaikan dulu benar <clears throat> dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah 144 149 tiga kali dan 150 apa Al-Quran memerintahkan wa haitsu fawalli wajhaka syatral masjidil haram Dalam ayat berikutnya juga disebutkan wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum shatral. Di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajah kamu syatral Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram alias Ka'bah. Jadi ayat ini memerintahkan kepada umat Islam dan itu ayat turun di Madinah. Setelah Rasulullah berada di Madinah 16 bulan setelah hijrah. Itu ayat turun di Madinah. Maka hadapkanlah kamu ke arah Ka'bah. Bukan ke Ka'bah, bukan ke bangunan Ka'bah itu sendiri, tapi ke arah Ka'bah. Mana arah Ka'bah? Ketika Rasulullah berada di Madinah, beliau mengatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Arah antara timur dan barat itu adalah kiblat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Bagi orang yang sebelah utara karena Madinah adalah sebelah utara, maka arah antara timur dan barat itu adalah arah selatan. Maka dalam konteks orang-orang yang tinggal di sebelah utara maka arah selatan itulah kiblat. Maka Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan wa zahiruhu jami'u ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat Pengertian yang jelas dari hadis ini menunjukkan semua arah antara timur dan barat. Apakah selatan yang di tengah, selatan yang di barat, selatan yang timur, yang penting ke selatan bagi orang yang tinggal di utara Ka'bah itulah kiblat. Jadi nggak terlalu sulit agama Islam itu. Masa orang harus bawa martil ke Mekah dulu baru sholat? Biar pas kabahnya itu. Kecuali kalau dia memang lihat Ka'bah maka wajib dia menghajar bangunan Ka'bah itu sendiri. Ainul Ka'bah. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika Rasulullah masuk ke Ka'bah, beliau kemudian keluar dan mengatakan sholat dua rakaat kemudian mengatakan halil kiblat. Ini Ka'bah ini adalah kiblat. Maka para ulama mengatakan bagi orang yang melihat Ka'bah dia sembahyang harus menghadap bangunan Ka'bah. Menceng sedikit nggak sah sholatnya. Tetapi bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, maka dia wajib menghadap ke arah Ka'bah. Kalau dia di Madinah, arah Ka'bah adalah selatan, kalau dia di Yaman, di Hadramaut, arah Ka'bah ke utara. Kalau dia di Jidah, di Sudan, arah Ka'bah ke timur. Kalau dia di India, Cina, Indonesia, Jerman, arah Ka'bah ke barat. Selesai sudah. Ini pertama. Perintahnya Al-Quran mengatakan bahwa wajhaka syatrul masjidil haram Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syafaat. Jadi perintahnya Al-Qur'an, perintah Al-Qur'an itu adalah menghadap ke arah Ka'bah bagi orang yang tidak melihat Ka'bah. Inilah pendapat mayoritas ulama baik dalam madhab Hanafi Madhab Maliki, Madhab Syafi'i, bahkan dalam Madhab Hambali hanya ada satu pendapat yaitu wajib menghadap ke arah Ka'bah. Dalam madhab-madhab lain ada yang berpendapat harus menghadap ke bangunan Ka'bah. Nah gimana apa nggak sulit kan para ulama? Coba di sini kiblatnya apa mesti pas menghadap ke Ka'bah? Diukur, diukur ya kalau ukurannya akurat. Katanya kalau ada gempa bumi geser kan itu. Nah, repot lagi. Yang penting perintahnya itu adalah menghadap ke arah Ka'bah. Bahkan <clears throat> beberapa ulama mengatakan apabila seorang yang sholat itu yang tidak melihat Ka'bah ini harus menghadap ke bangunan Ka'bah itu sendiri maka sembahyang-sembahyang orang yang di luar Masjidil Haram itu mayoritas tidak sah Andai kata harus begitu. Bagaimana? Ka'bah itu lebarnya nggak lebih dari 10 meter. Ini tiang yang itu dengan tiang yang ini, itu pak, itu pilar-pilar dua ini. Mungkin ada 10 meter barangkali ya. Nah, ini masjid lebih dari 10 meter dari sini ke sana. Jadi yang menghadap ke Ka'bah pas misalnya, andai kata ini pas itu, itu hanya orang yang berdiri dalam 10 meter itu. Ya. Di luar 10 meter gak menghadap ke Ka'bah. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan sembahyang seperti ini tidak sah. Masjid Istiqlal itu lantai emas saja, lantai utama itu 100 meter belum tambah halaman, teras dan sebagainya. Kalau mistikal itu pas menghadap Ka'bah, misalnya kok pas seperti itu, maka yang yang yang menghadap Ka'bah hanya kurang lebih 10 meter saja. Jadi yang 90 meter tidak menghadap ke Ka'bah. Ya kan begitu? Oh Ka'bah itu hanya 10 meter kok. Kecuali kalau sopnya itu melengkung. Ya. Ada nggak di Indonesia sop melengkung? Ada. sop iga sapi melengkung semua sapi. Ya <clears throat> ada. Sop yang melengkung itu hanya di Masjidil Haram aja. Di lain itu sopnya lurus semuanya itu. Makanya kalau kata para ulama, ini ulama yang mengatakan satu adalah Imam ash shabir dari madhab syafi'i yang kedua ya imam Ibnu Rushd dari madhab Maliki ya yang ketiga imam al Qurtub dari madhab Maliki juga Misal catat menurut tahun wafatnya dan yang keempat adalah Imam Ibnu Qudamah dari madhab Hambali. Jadi mereka mengatakan sekiranya yang wajib itu adalah kita menghadap bangunan Ka'bah, niscaya sembahyang orang-orang yang di yang melewati batas Ka'bah ini itu nggak sah. Padahal tidak ada ulama yang mengatakan sholat itu orang-orang itu tidak sah. Maka ini menurut Imam Ibn Rushdie ini merupakan konsensus ulama bahwa orang yang tidak melihat Ka'bah dia wajib dalam sembahyang menghadap ke arah ke arah Ka'bah. Arah Ka'bah itu mana? Diterangkan oleh Rasulullah ketika beliau di Madinah antara timur dan barat adalah kiblat, yaitu selatan. Maka bagi orang Medina, selatan adalah kiblat. Bagi orang timur, barat adalah kiblat. Bagi orang selatan dari Ka'bah, utara adalah kiblat. Bagi orang di barat, maka timur adalah kiblat. Maka orang Indonesia kalau dia sholat dengan menghadap ke barat, sholatnya sudah sah. Gak perlu ada masjid dibongkar lagi, gak usah. Gak usah sajadah dimenceng-mencengin, gak usah. Ini saya dengar masjid di Istana Merdeka, Masjid Batu Rahim itu, itu keramiknya sudah diuk, bongkar pak, dimencengin. Orang tua MUI sudah mengeluarkan fatwa kemarin hari Senin. Fatwanya sama. Orang yang melihat Ka'bah ketika sholat dia wajib menghadap bangunan Ka'bah. Kedua, orang yang tidak melihat Ka'bah dalam sholat dia wajib menghadap ke arah Ka'bah. Yang ketiga, untuk konteks di Indonesia arah Ka'bah adalah arah ke barat. Selesai. Cuma terus terang Mbak, kami curiga. Ini ada yang sengaja mengembuskan supaya orang Islam itu resah. Bila perlu pengurus masjid berkelahi sama pengurus masjid. Yang satu ingin bongkar masjid, yang satu tidak. Memang ada ada pihak-pihak yang selalu kepingin agar orang Islam itu hanya berkelahi hanya. Ini kalau dilacak lebih jauh, ya, ya munculnya adalah keputusan Kongres Yahudi akhir abad 19 yang lalu di Swiss agar program Yahudi dalam mendirikan negara Israel Raya tidak ada yang mengganggu Orang lain harus disibukkan, dinina bobokan, Gitu. Maka antaranya supaya sibuk biar, biar orang Islam berkelahi terus termasuk masalah ini. Saya khawatir ini ada provokatornya termasuk aliran-aliran besar. Dan ini dia akan selesai, nanti akan muncul lagi, akan muncul lagi seperti itu. Ya. Supaya orang Islam berkelahi aja. Baik. Kami kebetulan bawa buku ya, bukan buku hak, bukan buku kiblat bukan. Saya bawa buku tiga. Satu judulnya Islam di Amerika. Oh. Ini pakai bahasa Indonesia ada, ada bahasa Inggrisnya juga. Yang kedua buku judulnya judulnya bahasa Inggris lagi, tapi isinya tiga bahasa, Inggris, Arab, Indonesia Islam between war and peace Islam antara perang dan damai yang ketiga judulnya nah ini memuat empat bahasa kidung milik pesantren nah dari tiga buku ini saya tidak tahu sudah sampai kita lihat itu yang dua itu dibagikan sebagai hadiah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kurang nanti bisa kontak kami lagi ya pengurus maju. Nah, mungkin itu hanya berapa 130-an barangkali satu judulnya itu. Ya. Yang dihadiahkan. Nah, <clears throat> mungkin bisa dihubungi dengan sekretariat lah itu. Jadi dari tiga judul itu, saya nggak tahu yang dua yang jelas itu ya, dua itu gratis alias untuk hadiah nggak boleh dibeli tapi harus ya dimiliki tanpa membayar baik barangkali ada pertanyaan bapak dan ibu ada waktu lima menit lagi kalau ada silakan ke depan kalau ada pertanyaan ya Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pengajian ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan ada manfaatnya. Amin. والله الموافق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته